cocok. Suami itu sejalan, selaras. Suami itu saling menghormati satu dengan yang lain. Suami memiliki kemampuan sebagai pemimpin karena memang kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh sang suami. Maka istri akan tunduk dan patuh. Kalau ini tidak dimiliki, maka akan gagal rumah tangga itu. Rasulullah SAW menyebutkan la yuflihu قوم man wallahum ra'ah tidak akan bahagia satu kaum manakala pemimpinnya adalah dari kalangan wanita. Dalam sangkupan rumah tangga, kehidupan yang paling kecil adalah rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga itu terjadi apa yang disebut oleh Nabi, suami kalah oleh istri dan yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah istri, maka tinggal tunggu kehancuran. Yang harus dilakukan adalah rijal kawamun 'ala nisa. Rijal adalah kawam, bukan hanya kaim, bukan hanya kaim berdiri tapi kawam. Dia berdiri dan dia memimpin. Dia mengatur, dia mengarahkan bahtera perahu ini akan mengarungi kehidupan ini. Seorang suami yang memegang tampuk kepemimpinan. Seorang istri harus tunduk, manut, taat kepada sang suami. Ini jangan sampai diselisihi, karena diselisihi pasti akan hancur keluarga itu. Dan ini adalah kiat yang pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Seorang rajul suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban kelak nanti di yaumil kiamah seisi rumah tangganya. Hadirin yang mereka kiat yang pertama atau contoh saya sebutkan contoh adalah yang tadi kami sampaikan seorang suami berkedudukan sebagai pemimpin ar-ra'i istri sebagai al-mar'a pihak yang dipimpin karena itu dalam agama kita wa kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an istri diwajibkan taat kepada suami dan haram hukumnya menentang suami. Di antara hadisnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin, lamartul mar'ata an tasjuda li zawjiha kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain kalau seandainya boleh maka sungguh aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya ini ketatan yang dimaukan ini jikalau Pak, seandainya boleh. Jangan nanti antum di rumah praktek, ah sujud ya sama saya atas perintah Rasul. Uh salah jenengan salah paham Pak. Itu ndak boleh. Tetapi karena besarnya hak suami sebagai pemimpin yang wajib ditaati oleh sang istri sampai seperti itu Nabi dalam menggambarkannya. Hadirin yang melakukan disebutkan di antara hak-haknya Nabi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih beliau menyebutkan dalam hadis yang panjang hadis nomor ke-276 dalam kitab Riyadhus Salihin panjang saya tidak bacakan semuanya di antara ucapan Nabi beliau mengatakan ala innalakum ala nisaikum haqqan Ketahuilah sesungguhnya kalian wahai para suami atas istri-istri kalian kalian memiliki hak yang harus diperhatikan oleh para istri. Demikian pula walinisaikum alaikum haqqan. Demikian pula para istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh para suami. Maka dengan itu ya kaum muslimin akan terjalin yang namanya hubungan yang baik akan terjalin yang namanya kemesraan, kedamaian, ketenangan sebagai libas, betul-betul libas. Suami melindungi istri, istri pun menyayangi suaminya. Masya Allah, itu juga kalau ditunaikan dengan baik akan menyebabkan kehidupan yang indah. Hadirin kaum muslimin rahimani Warahimakumullahu jami'an. Di antaranya yang perlu atau kita akan sampaikan di sini adalah kewajiban untuk suami bersikap dengan sikap yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik terhadap istrinya. Dan ini sesuatu yang wajib untuk kita lakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tekankan yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antaranya adalah ucapan yang baik, ucapan yang lain, yang lembut, ucapan yang bagus. Apalagi kepada pasangan kita yang kita cintai, yang kita sayangi. Yang dia membantu sekian banyak kepada kita Memasakkan masakan, minuman Membikinkan minuman Bajunya disetrika, disuci Macam-macam Allah Azza wa saja memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berkata ucapan yang baik, ucapan yang lain, yang lembut kepada siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapkan oleh kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, ucapan yang lembut ucapan yang halus dengan tujuan apa la'alla yatadzakkar mudah-mudahan dengan ini Firaun mengingat tentang kesalahannya wa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala diharapkan dengan ungkapan yang lembut kebaikan setelahnya maka ketika sang suami pemimpin dia tapi tidak garang dia lembut dengan suami dengan istrinya dia senang mengucapkan kata-kata yang indah kepada pasangannya maka itu akan menjadikan baik sebagaimana hadis umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum birifqi wajib bagi kalian bersikap dengan sikap lembut lemah lembut santun kenapa fa inna rifqa la yakun fi syai' illa zana karena sifat kelemah lembutan tidaklah ditaruh pada sesuatu hal kecuali pasti akan menjadikan baik. Dalam urusan apapun, dalam urusan dakwah, mari kita berucap dengan ucapan yang lemah lembut. Dalam musyawarah, pilihlah kesantunan dalam berbahasa. Dalam hal pengurusan, dalam hal pendidikan, engkau punya murid, pakai kata-kata yang bagus. Itu semua akan menjadi baik. Dalam pergaulan, antara kita dengan istri kita, kita dengan anak-anak kita, pakai kata-kata yang lembut. La yakun fi Tidaklah kelemah-lembutan itu ada pada sesuatu kecuali pasti akan menjadikan indah. Termasuk dalam hal ini ashiruhunna bergaulah kalian oleh para suami dengan para istri dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun, yang baik. Masya Allah. Dengan sikap yang baik. Kalau ada sesuatu yang mengecewakan yang namanya dalam kehidupan, Pak, ada saja kekurangan, sikap tindak tanduk yang mengecewakan yang kita tidak suka dengan itu. Bisa itu karena memang Allah takdirkan. Itu ada pada fisiknya. Atau Allah takdirkan itu memang pada kejahilan istri kita maka syariat memberikan tuntunan bagi kita para suami dalam menyikapi hal itu. Di antaranya dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Jikalau ada sesuatu yang tidak engkau sukai, fa in karihtumuhunna Jikalau kalian membenci pada peringnya atau sesuatu yang ada pada istri-istri kalian, sesuatu yang kau tidak sukai, maka Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kau tidak sukai pada istrimu itu, Allah malah justru menjadikan bagimu padanya kebaikan yang banyak. Mungkin saya, saya minta maaf, mungkin ada seorang yang menikah. Begitu selesai akad nikah ada kecewa. Saya pikir cantik banget. Ternyata ada begini, ada begitu. Mungkin mungkin terjadi tidak apa-apa? Mungkin, mungkin bisa terjadi itu. Apalagi dia sudah terbiasa melihat wanita yang di luaran sana memiliki kriteria yang grade A semua, oh ya angel golete pak. Ya. Grade A semuanya harus begini, tingginya 170, kamu berapa? 150, oh ya kejengkang pak. Ya. Saya harus dapat istri yang putih, lah kamunya ireng. Lah ya salah, ngilo dulu ngilo ngerti ngilo pak? Ngaca, kowe siapa kowe? lihat dulu. Jangan terlalu kadangkala seperti itu. Tapi ayat ini menyebutkan, jikalau ada sesuatu pada pasanganmu yang engkau tidak sukai, bisa jadi disitulah letaknya Allah akan memberikan kebaikan untukmu. Ternyata betul, setahun dua tahun, masya Allah, istriku taat sekali sama saya. Masya Allah, dapat keturunan yang salah salehah dari istriku ini. Masya Allah Rezekinya lancar Ingat dulu Dulu saya itu kecewa Tapi sekarang saya bahagia dan bangga punya istri yang seperti ini Luar biasa pak Demikian belasan istri Mungkin melihat pasangannya Dipikir wah suamiku ganteng Begitu sudah akad nikah selesai Ketemu pertama Bukan Eh, berbunga-bunga, ada kecewanya. Oh, saya ingin suami itu yang begini, begini, begini, malah dapatnya kayak gini. Ada sisi kecewa. Tetapi bisa jadi sabar engkau dengan Allah takdirkan pasanganmu itu. Bisa jadi terus begitu. La yafruku minimuk mu'minatan in kariyamin min khuluqan radiya ahar. Kalau seorang mukmin tidak Allah Rasul mengatakan tidak boleh seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah, yakni suami membenci istrinya. In yamina khuluqan kalau dia melihat adanya sesuatu yang tidak dia sukai, radya bi'ahar hendaknya dia menutupi dengan sesuatu yang dia ribai dalam hal lain. Dia begini, tapi masya Allah dia seorang yang hafizah. Bahwa hafalan Al-Qurannya banyak dia memang kurang dalam sisi ini tapi masya Allah dia itu rahmah sama anak-anak dia ada sih satu kurang tetapi tertutup oleh sekian banyak kebaikan-kebaikan yang muncul dari pasangan kita maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk bisa mengerti akan kekurangan-kekurangan itu dengan kita melihat kelebihan-kelebihannya terutamanya berkaitan dengan apa syariat Masya Allah dengan sebab saya memiliki suami seperti fulan. Saya isi koma di atas sunnah. Luar biasa ini. Suamiku ya memang namanya orang gak sempurna. Ada saja kekurangannya. Tetapi Masya Allah saya tercukupi kebutuhanku oleh suamiku. Melalui suami ini Allah izinkan saya begini terus begitu. Itulah yang namanya kehidupan wa ashiruhun bil ma'ruf. Di antara contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kaum muslimin membantu kegiatan istri dalam perkara rumah tangganya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitihi seorang yang bernama Aswad bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangganya. Qalat Aisyah mengatakan kana yakunu fi mihnati ahli yakni hidmati ahli. Rasul membantu pekerjaan keluarganya. Idza hadaratis salah kharajalah salah. Apabila ada komandang azan maka beliau keluar rumah dan beliau melakukan salat berjamaah. Tapi ketika di rumah ya beliau membantu kerepotan dan kesusahan yang dirasakan oleh istri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Ini yang pertama dan ini pembahasannya panjang. Di antaranya bentuk pergaulan yang baik. Yang namanya rumah tangga ya kaum muslimin, orang menyebutkan bahtera, lautan yang kadangkala ombaknya kecil beriak-riaklah sedikit itu kadang kalau ombaknya besar nah kodanya sedikit oleng ya maka apa yang dilakukan oleh sang suami dilihat seperti itu bukan membentak memarah memaki menendang menempeleng bukan yang diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat seperti itu adalah istausu bin nisaihiran. Hendaknya engkau sang suami nasihati istrimu dengan nasihat-nasihat kebaikan. Ingatkan dengan dalil, ingatkan dengan hujjah. Jangan kamu marah-marah sama sang suami. Ini suamimu loh. Ingatkan dengan dalil. Apa dalilnya diantaranya? Ini tentunya bukan untuk hal main-main. Rasul mengatakan, suamimu itu adalah penyebab surgamu dan penyebab nerakamu. Dulu ada seorang wanita di zaman Nabi SAW datang kepada Rasul menyampaikan keluhan suamiku begini ya Rasulullah terjadi begini dalam rumah tangga begini suamiku dilaporkan curhat. Apa yang dikerjakan oleh Nabi dalam hal ini? Menasihati sang wanita itu. Dinasihati dengan ucapan apa? Unduri makanaki fihi. Lihatlah olehmu sang ibu kedudukanmu di hadapan suamimu. Yani kau seorang istri yang salihah atau engkau seorang istri yang durhaka. Cek itu dulu. Suamimu begitu-begitu ke kamu karena kamu. Coba cek. Jangan salahkan suamimu terlebih dahulu. Cek terlebih dahulu kondisimu wahai para istri di depan suamimu. Kenapa fa innau jannatuki au naruki? Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini nasihat supaya agar kemarahan istri reda, tuntutan istri reda dan suami berusaha untuk bersikap lebih baik dan mencukupi apa yang diinginkan jika lo mampu dan begitu seterusnya. Ini diantara upaya untuk seorang suami menunaikan hak istri dalam hal ini adalah apa? Bergaul dengan pergaulan yang yang baik. Yang berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah i'fa'u i'fa'u i'fafu zawja i'fafu zawja bahasa kitanya adalah menjaga kehormatan wanita yang berkaitan dengan syahwat yang tadi kami sampaikan yang punya syahwat itu bukan hanya laki-laki tapi juga wanita Hadirin yang kami muliakan, di antara hak istri adalah diberikan kepuasan dalam hal syahwat. Suami membutuhkan, istri pun membutuhkan hal itu. Maka sang seorang, seorang suami berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan apa? biologis istrinya Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada hadis umum di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suami harus memperhatikan hak istri. Jangan mendoliminya. Saya bacakan hadisnya. Dulu ada seorang sahabat Abu Dhar yang beliau seorang yang masya Allah ahlul ibadah di waktu siang puasa di waktu malam sholat. Artinya istrinya tidak pernah dijamah, istrinya tidak pernah tersentuh. Karena kalau pagi puasa sampai sore, ya namanya orang yang puasa tidak melakukan hubungan badan. Malam ibadah, istrinya dicuekin, orang digubris, dicorkan baik baik biarkan saja. Itu salah. Nabi Rasulullah SAW mengingatkan kepada beliau la taf'al jangan kau lakukan itu sum waftir puasalah kamu dan jangan puasalah kamu yakni sehari puasa sehari tidak kadang puasa kadang tidak Waqum wasal wanam dan hendaknya engkau tidur malam dan engkau sholat malam sholat malam dan tidur malam itu yang diperintah Nabi fa inna li jasadika alaihi karena sesungguhnya badanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Diistirahatkan. Jasad ini punya hak. Diistirahatkan dikasih suplemen biar kuat, istirahat biar sehat. Wa inna li'ainika 'alaika haq. 'Alaika haqqan sesungguhnya matamu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan dan sesungguhnya istrimu pun memiliki hak yang wajib kau tunaikan. Maka Nabi menutup ucapannya dengan kalimat fa'ati kulladhi hakin hakkohu. Kalau demikian, berikan setiap yang memiliki hak haknya masing-masing. Istri punya hak. Di antara haknya adalah bergaul dalam hal yang berkaitan dengan kemesraan. Berusaha mesra dengan sang istri Perhatikan kebutuhannya. Jangan kau pikirkan kepuasanmu saja. Engkau tidak mengingat kepuasan istrimu. Bisa dipahami ini ya? ya. Kadang kala, ya kadang kala. Istri tidak terfikirkan kepuasan biologisnya. Sing penting, ispuaslah. Yang istri, lah embuh orang ngerti. Tidak dipikirkan, tidak seperti itu. Saya mau mengucapkan bahasa-bahasa yang kalian seperti ini, tapi insya Allah paham ini Pak. Paham. Sampai pun ketika puasa di siang hari di bulan Ramadan yang tidak diperbolehkan adalah al-jima al-ilaj maksudnya kemaluan dalam kemaluan dalam hal yang lainnya boleh apa yang lainnya? Disebut oleh Aisyah radhiyallahu ketika ditanya tentang hal itu, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istri ketika dia sedang berpuasa? Aisyah mengatakan, "Isna kulla syai' illa nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali yang satu itu, yakni memasukkan kemaluan dalam kemaluan. Apa kulla itu? Segala sesuatu sebelum terjadinya uh, memasukkan kemaluan dan kemaluan itu banyak. al berciuman, macam-macam. Saya susah mengucapkannya. Antum lebih tahu daripada saya. Itulah syariat kita. Kemesraan itu di situ. Kemesraan itu di situ. Jangan terlupakan itu. Dan itu bagian dari makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kita sebagai suami tidak mementingkan hal ini, istri kita mau dapat yang seperti dari mana? Dari siapa dia akan puas? Hakata kaum muslimin. Dan ini disebut oleh para ulama kita. Yang berikutnya kaum muslimin tentang hifdu asrar zaujah Seorang suami harus ini berkaitan dengan suami istri. Harus sama-sama menjaga aib yang ada pada masing-masing pasangannya. Kekurangan yang ada pada fisik, kekurangan yang ada pada perbuatan atau kekurangan yang mungkin maksiat yang pernah terjadi. Namanya orang rumah tangga, Pak. Dulu tidak sama saling kenal, dia dia kita kita nggak saling kenal. Begitu sudah menjadi suami istri, sehari dua hari tiga hari setahun dua tahun akhirnya jadi tahu masing-masing ketahuan belangnya masing-masing, masing-masing jadi tahu kekurangannya masing-masing, kejelekannya masing-masing. Maka dalam hal ini harus suami menutup aib yang ada pada istrinya, demikian pula istri harus menutup aib yang ada pada suaminya. Ini bagian dari libas. Saya sebutkan hadisnya dari sini. Ahrajah Muslimun an Nabi Sa'id Al-Hudri. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asharin nas" Perhatikan bahasa Nabi. "Inna min asharin nas" Sesungguhnya di antara yang paling jelek-jeleknya manusia atau diantara sejelek-jeleknya manusia manzilatan yaumil qiyamah kedudukannya nanti di yaumil qiyamah adalah ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufti seorang suami dia bergaul dengan istrinya sekian lama istrinya pun bergaul dengan suaminya sekian lama masing-masing mengerti tentang tubuhnya masing-masing dan kekurangannya masing-masing, perbuatan dembringnya masing-masing, pergaulan yang lama. Masing-masing mengerti kekurangannya, tetapi ternyata apa? Sumayan yanshur Sejelek-jelek orang adalah yang dia malah justru menyebar aib pasangannya. Bercerita tentang kekurangan pasangannya. Kami ingat gini kaum muslimin kadangkala wanita itu tidak tahan dalam hal ini. Menghibai malah justru suaminya yang menjadi bahan riba. Bahkan ada mungkin terjadi dan pernah terjadi dan itu pernah ditanyakan seorang wanita curhat tentang rumah tangganya yang diniatkan dapat solusi begitu. Curhat kepada ibu-ibu yang sudah senior, yang lebih tua, kan sudah banyak makan asam garam. Maka sang ibu ini bercerita begini, suamiku, bagaimana cara menyikapinya yang benar. Malah justru sang ibu itu bukan menasehati, malah justru mengatakan, Suami saya lebih jelek daripada suamimu. Belum apa-apa kayak gitu, Mbak. Oh Allah, Malah dia mengumbar suami. Itu belum apa-apanya, masih bisa disebut. Kalau suamiku, aduh, Jan, ini super ewel. Saya sendiri susah menghadapinya. Malah dia mengumbar kejelekan suaminya. Jangan seperti itu. kadang Kadangkala terjadi yang kayak gitu. Ya, nanti akan dapat piala bergilir eh, suami yang paling jelek siapa begitu unggul-unggulan suami yang paling jelek ini yang yang berikutnya dari kaum muslimin adalah berupa nafkah untuk bisa menggapai kehidupan yang tenang tentunya dalam hal nafkah ini penting sekali pembahasannya kebutuhan hidup nafkah apa hukumnya nafkah wajib? Di antara bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan anak-anaknya adalah memberikan nafkah. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna lidayyiku alaihinna wa in kunna ulatu hamlin Fanfiku alihin hatidhan hamlahun. Ayat ini berkaitan tentang seorang wanita yang di masa tercerai. Tapi tetap harus dikasih nafkah. Tercerai dalam masa iddah. Disebutkan di sini wanita-wanita itu tetap ditempatkan di mana kalian berada dan jangan kalian membuat mereka tersakiti. Istri itu tertolak sampai dua kali, talak roji'i. Ketika engkau jatuhkan talak kepada istrimu, kalau itu terjadi, karena kecengkelan, kekurangan, atau apa sesuatu yang membuat kau akhirnya anti tali kamu, saya cerai. Cara pertama, tetap istri itu adalah istrimu. Tetapi statusnya zaujatun mutalakatun. Istri yang sedang kau cerai. Bagaimana? Jangan kau sakiti dia. La tudaruhunna. Jangan kau membuat sesuatu madarat baginya. Bahkan hendaknya kalian memberikan nafkah pada mereka apalagi mereka dalam keadaan apa? Hamil. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wa in kunna ulatu hamlin fanfiku alaihinna." Jikalau istri yang tercerai itu dalam keadaan hamil, maka engkau hendaknya beri nafkah dia Sampai kapan? ya dokna hamlahunna. Dia melahirkan kandungannya. Karena apa? Masa iddah seorang wanita yang hamil adalah sampai melahirkan kandungannya. Selama itu harus dikasih nafkah. Apalagi istri yang tidak tercerai. Maka ini menunjukkan wajibnya. Hadirin yang di diantaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud Nabi menyebutkan antud'imaha idza ta'amta hendaknya engkau memberikan makan kepada istrimu ketika engkau makan kontaksiha hendaknya engkau kontaksuha memberikan pakaian pada istrimu ketika engkau berpakaian ini diantara dalil yang menunjukkan kepada kewajiban memberikan nafkah Sebutan hadis yang lain riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Ketika haji wada, Nabi sallallahu alaihi dalam khutbahnya beliau mengatakan, "Walahunna 'alaikum wajib bagi kalian wahai para suami memenuhi hak istri-istrinya dalam hal apa? Rizquhunna. Rizki mereka. ini nafkah artinya wakiswatuhunna pakaian-pakaiannya mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik. Hadirin mulakan kalau kita membaca hadis yang tadi kami sampaikan seakan-akan itu menjadi beban memberi nafkah kepada istri sesuatu yang beban. Tidak. Itu sesuatu yang mengembirakan karena itu nilainya besar. Nilainya besar. Nabi SAW menyebutkan apapun yang kita berikan kepada istri kita, makanan, pakaian, uang, apapun, itu nilainya adalah ibadah. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha wajh Allah illa ujirta fiha hatta ma taj'al ma taj'al fi fi imratik. Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan hartamu di jalan yang Allah ridai dalam mereka mencari doa Allah kecuali engkau akan diberikan pahala padanya sampai pun yang kau berikan pada mulut-mulut istrimu. Hatta madajal sampai apapun yang kau masukkan kepada fifi meratika mulut-mulut istrimu, yakni nafkah. Masya Allah itu ibadah ya kaum muslimin. Bahkan itu sebesar-besar apa? Ibadah, sedekah Sedekah itu bangun masjid, sedekah. Fukara masakin sedekah. Menyantuni anak yatim piatu sedekah. Memberikan makan kepada orang-orang yang jompo sedekah. Menyiapkan jihad fisabilillah sedekah. Memberi nafkah kepada istri dan anak itu bagian dari sedekah bahkan yang lebih afdal ini. Yang lebih afdal ini. Saya bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah Nabi bersabda dinarun satu dinar yang kau siapkan untuk engkau infakkan fi sabilillah ini jihad fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin satu dinar yang kau siapkan untuk memerdekakan seorang budak wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin satu dinar engkau siapkan untuk bersedekah kepada orang yang miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik dan ada satu dinar lagi yang kau siapkan untuk kau nafkahkan kepada keluargamu maka nabi menutup hadisnya dengan kalimat a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala iyalik yang paling besar a'lamu ajron yang paling besar pahalanya dari sodako-sodako tadi adalah satu dinar yang kau infakkan yang kau nafkahkan kepada keluargamu Masya Allah ini disebut oleh para ulama keutamaan ini keutamaan yang Allah berikan kepada para suami di mana mereka adalah orang-orang yang dibebani memberi nafkah tetapi beban itu pahala besar bagi mereka dan ini tidak bisa diraih tanpa menikah ini diantara keutamaan menikah dengan kita menikah seorang wanita menikahi seorang wanita kita bisa memberikan nafkah padanya dan ini adalah ibadah besar bisa difahami hadirin Hadis yang seperti ini bukan hanya satu, ada beberapa hal Di antaranya hadis muttafaqun alaihi hadis Abu Mas'ud Al-Badri, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ali nafaqatan" Apabila ada seorang suami memberi nafkah kepada istrinya satu kali nafkah, yahtasibuha dia mengharapkan pahala kepada Allah di balik nafkah itu fayalahu sadaqah maka itu adalah sadaqah kalau ada suami yang menyanyiakan istrinya dia tidak memberi nafkah nganggur cuek gak mikirin keluarga gak mikirin nafkah tidak semangat mencari nafkah istrinya terbengkalai anaknya terbengkalai, mereka sampai-sampai meminta-minta ke familinya, minta-minta kepada tetangga, sampai utang-utang. Gara-gara sang suami yang tidak bertanggung jawab, maka diancam dengan nar. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul menyebutkan hadits yang sahih. Hadits dari Abdul bin Amr bin As. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kafabil mar'ithman." Cukup seorang laki-laki dikatakan dosa besar. Ini seorang suami dikatakan dosa besar apa? Ayudai'a man Dia menyanyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawab dia dalam diberi nafkah. Dan istri dan anak-anaknya. Maka mari kita ya kaum muslimin semangat mencari rezeki, mengais rezeki yang halal dan taiban, berdagang, berdikari, bekerja, mencari nafkah adalah ibadah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Itu ibadah. Bisa difahami hadirin? Maka tercela jika lo ada di antara ikhwan kita yang dia malas bekerja, malas berbuat, sampai nafkah istrinya ditopang oleh mertuanya karena saking kasihannya yakni mertua dari ikhwan ini melihat anaknya sendiri yakni istri dari ikhwan ini dapurnya nggak ngepul sudah masak belum dereng bi kirimi beras bojomu ngapa turu bae wala digubir banyu supaya wah kerja tapi tipikalnya kayak gitu. Innalillahi wa innalihi raji'un. Jangan seperti itu. Itu suami yang tidak bertanggung jawab. Haram hukumnya, ikhwan. Haram hukumnya. Hadirin yang melakukan. Yang berikutnya. Ini sudah jam berapa, Pak? Ini jamnya betul jelas. 19 lebih. Hampir jam 8 berarti, ya? Kita berhenti jam 8 pada lupa. Tiga menit lagi berarti. Hadirin melakukan kita lanjutkan pembahasan tentang nafkah panjang lebar. Kita cukupkan dengan diri di atas. Pembahasan yang tadi kami sampaikan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang tenang dalam rumah tangga harus saling mengerti. Ihtimalu hawati zaujah. Seorang suami harus bisa membawa diri dalam menyikapi kekurangan-kekurangan sang istri. Kekurangan itu sesuatu yang pasti ada karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Engkau pun banyak kekurangan. Istrimu pun saat memahami kekurangan itu dan istrimu menerima itu, hendaknya engkau pun seperti itu. Itu kalau tidak seperti itu akan terus cocok, cocok. Apalagi dia tahu hadisnya. Kamu perempuan memang bengkok. Dimaki-maki. Rasul yang sudah ngabari wanita itu memang bengkok kayak kamu. Ini ucapan karena apa? Kekecewaan yang dia tidak bisa menahan diri. Itu haram hukumnya. Hadis itu bukan untuk mencela wanita. Dan wanita jangan sampai minder karena Nabi memberitahukan hal itu. Itu sudah qadar Allah masyafal, itu sudah kudrat qudratullah. Innahunna khuliqna min dil'in kata Nabi. Istausu bin nisai khairan. Wahai para suami, hendaknya kalian menasihati istri-istri kalian dengan kebaikan. Kenapa? Karena innahunna khuliqna min dil'in. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok alaha yang paling tingginya Hadits ini kaum muslimin diterangkan para ulama bukan untuk mencela wanita tetapi ditujukan kepada para suami lihat hadits ini ini berkaitan dengan apa istausu perintah wahai para suami didik istri-istri kalian dengan baik Kenapa? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini kan kalimat untuk para suami untuk bisa memahami tentang kekurangan para wanita. Kalau engkau melihat oh begitu ya. Ya. Cukup bagi kita. Ya karena memang bengkok. Tugas saya memang untuk menasihati. Maka dinasihati dengan baik. Jangan keras-keras. Indahab maha kasyartaha. Kalau engkau tulang rusuk itu bengkok kata Nabi. Kalau engkau ingin meluruskannya dengan keras, kaserta engkau akan mematahkan tulang rusuk itu. Wa kasruha dan pecahnya tulang rusuk itu adalah cerainya rumah tanggamu. Maka bagaimana? Dielus dengan lembut Ya memang bengkok Allah takdirkan seperti itu. Wanita kayak gini-gini jengkeli banget loh umpamanya. Ngerti jengkeli pak? Bikin kesu kita suami. Tapi lah memang seperti itu wanita. Dilus dengan baik supaya dia tidak begitu dalam apa perbuatannya. Bisa difahami hadirin sehingga yang kesekian kalinya kami sampaikan seorang suami harus bisa memahami kekurangan yang ada pada istrinya. Yang terakhir tentang suami kami sampaikan adalah kewajiban yang paling besar yang paling utama suami harus menjaga istrinya dari panas api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di antara surat Tahrim, qu anfusakum wa nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas yang paling besar. Tugas yang paling besar, tanggung jawab yang paling besar. Suami harus mendidik istri agar supaya istri dan anak-anaknya selamat dari api neraka itu hukumnya wajib dan ini adalah pembahasan tersendiri namun insyaallah sudah bisa difahami. Yang berikutnya kaum muslimin kami sampaikan dengan singkat kewajiban istri terhadap suami supaya imbang ya dan istri akan bisa bersikap dengan baik sepulang dari talim ini mudah-mudahan seperti itu jangan suami tok oh kan suami harus begini suami harus begini harus begini nah istri istri kan nggak dibahas tadi istri merdeka Hah? hanya suami tok yang wajib begini wajib begini Ya tidak seperti itu. Kita sampaikan diantaranya kewajiban istri yang paling besar adalah taat dalam hal yang ma'ruf. Taat dalam hal yang ma'ruf. Di antara hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza da'a rajul imratahu ila firasi zawjihi fabat an taji'a fabata ghadban 'alayha ladal malaikatu hatta tasbih muttafaqun alaih Apabila ada seorang suami mengajak istri untuk melakukan hubungan badan fabat namun sang istri menolak dalam keadaan tidak ada uzur yang syar'i. Kalau dia sedang haid wajib menolak, Tidak boleh dia memenuhi ajakan suami. Sedang nifas juga seperti itu. Wajib menolak. Tetapi dia tidak ada alasan. Dia seorang yang sehat, dia suci, tapi ketika suaminya mengajak untuk melakukan hubungan badan menolak maka suaminya marah kepadanya wa huwa ghadban 'alaiha suaminya marah kepadanya Cengkel, hatinya dongkol karena apa syahwatnya tidak terlambiaskan. wanita yang seperti ini dikutuk oleh malaikat la'anathal malaikatu hatta tasbih para malaikat melaknatinya sampai pagi hari sebutkan dalam hadis yang lainnya hatta teranha. Malaikat melaknatinya sampai sang suami ridho. Ini menunjukkan suami boleh marah ketika sang istri melanggar hukum syar'i. Cuman marahnya diatur. Tidak kemudian main pukul, main tendang, tidak. Jangan dibiarkan istri ketika melanggar hukum syar'i. nasihat segera karena kalau engkau biarkan engkau akan menjadi The youth tidak akan masuk dalam surga. La yadkhulul jannata youth. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan masuk dalam surga youth. Apa itu youth? Seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan. Ingkari. Jangan sampai menjadi youth. Karena bertanggung jawab pertama kali dalam rumah tangga adalah kita. Hadirin melakukan ini diantara dalil yang menunjukkan seorang wanita harus taat kepada suaminya. Hadis yang lainnya yang tadi kami sampaikan di depan. Lau kuntu amirun dan tasli ahadin. Nabi mengatakan kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan para istri sujud kepada para suaminya ini menunjukkan ketaatan. Bahkan ketaatan yang mutlak artinya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang apa? Dalam hal yang ma'ruf. Hadirin yang kami ketaatan ini dalam hal sampai pun perkara yang mubah suami ingin anti bersolek saya ingin melihat istriku dalam keadaan cantik maka sang istri pun bersolat. Karena di antara sifat wanita salihah apa kata Nabi? Hah? Ida amartaha ata'atka. Wanita salihah itu apabila engkau memerintahkan pada wanita itu ata'atka, sang wanita itu akan mentaatimu. Istri yang salihah manakala seorang suami memerintahkan apapun itu Selama itu bukan hal yang haram. Kemudian sang istri mentaatinya, maka itu adalah istri yang salihah. Wa idza ha sarratka. Di antara sifat seorang wanita atau istri yang salihah adalah apabila engkau melihatnya maka wanita tersebut menggembirakanmu menyejukkanmu Masya Allah ya kaum muslimin Ini jangan diremehkan Berdandan, bersolek Berpenampilan dengan penampilan yang prima Jangan disepelekan Itu diantara sebab gaya tarik rumah Baiti jannati Karena di rumah ada seorang bidadari Yang cantik jelita Bersolek Baunya wangi harum itu kesenangan laki-laki. Wanita itu disebutkan oleh para ulama ada yang menukilkan itu sebuah hadis yang mana lupa yang anda tahu itu asar. Al-mar'atu lubatu rojul Wanita itu adalah mainannya laki-laki. Paham maksudnya, Pak? Wanita itu mainannya laki-laki. Anak-anak yang masih umur 4 tahun mainannya apa pak? Mobil-mobilan, truk-trukan, dia senang dengan itu. Itu anak-anak pak. Ya, kalau laki-laki dewasa, apa permainannya? Al-mar'ah kata Nabi. Wanita. Sehingga kalau ada wanita ditilang beket cut pak. Orang nyenang, di luar lebih banyak yang lebih cantik. Akhirnya yang didelang yang di luar sana, Pak. Dia jual di pasar, dia dagang dagang cilok umpamanya. Wanita cantik lewat didelungi banyak, Pak. Ya, Ngantak hilang. Kenapa? Karena di rumah nggak pernah lihat yang kayak gitu. Karena istrinya yang kurang bisa bersolek memuaskan sang suami. Suami dituntut bergaul dengan baik dengan kalimat yang lembut. Demikian pula dengan istri dituntut pula kemesraan dalam hal bersolek, berpenampilan yang prima. Tahu suami akan pulang kerja jam sekian, ya mandilah. Mandi dengan pakaian yang rapi. Jangan suami pulang bau ketiak. Kelek mambu, Bang. Aduh. Ki bojo kepriwe jane. jane. Di tempat kerja dia melihat wanita yang hmm, namanya wanita karir, penampilannya dijaga betul, dia sudah khodil basar betul Pak. Tunduk terus pandangannya karena apa? Nggak boleh melihat. Ini wanita karir yang begitu. Sudah seharian nunduk, di rumah masih nunduk lagi Pak. Sebab apa? Istrinya nggak mau, aduh, nunduk lagi melas temen dia nggak dapat apa-apa. Wah kata kaum muslimin ini pembahasan yang lebar sehingga hendaknya masing-masing mengerti tentang apa yang dibutuhkan terlebih dibahas di sini oleh beliau tazinul zauj pembahasan yang tadi kami sampaikan adalah berkaitan tentang tazin wanita atau istri hendaknya berhias tazin lizauj untuk sang suami hadirin yang kami muliakan demikian pula dengan menjaga kehormatan sang suami juga harus dijaga sebagaimana tadi yang kami sampaikan dan dan yang lainnya insyaallah telah tercukupi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh kita semuanya dengan ini mudah-mudahan betul-betul terwujud kita sebagai suami yang bertanggung jawab secara syar'i sehingga kita bisa melindungi istri kita, menjaga istri kita dari panas api neraka, melindungi dan menjaga istri kita dari kemaksiatan dan kemungkaran, memberikan apa yang mereka butuhkan, kita bagikan seperti pakaian yang menutupi auratnya, melindungi tubuhnya dan dan yang lainnya. Demikian pula dengan istri-istri kita, sopan dan santun kepada kita karena kita suami mereka, taat dengan perintah suaminya sehingga mereka mendapatkan janji jannah. Nabi menyebutkan apa tentang istri? Idza salat khamsaha wa samat syaraha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati masyi'ti Apabila seorang istri Sholat lima waktunya dengan baik Puasa Ramadannya dengan baik Sebutkan dalam seberiwat Wahafadat farjaha Dia menjaga kehormatan dengan baik Wa balaha Dan dia mentaati suaminya Mentaati suaminya Kilalaha Akan dikatakan kepada wanita yang seperti itu Udhulil jannah Silahkan engkau masuk ke dalam surga min abwabil jannati thamaniyati masyiti melalui pintu surga delapan mana saja yang kau maukan silakan bergembiralah sebagai seorang wanita yang salihah yang mentati suaminya dan bergembiralah bagi seorang suami yang mendapati istrinya wanita yang salihah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Adapun pertanyaan yang sudah ditulis disimpan dulu di tempatnya jenengan. Nanti kalau ada ustaz lainnya datang silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.